PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. pada seri yang ke-20 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Benny sebagai layang suta, Mujadi sebagai Kisudra, dibantu oleh Wenda, Mogan, Totot Prambanan, dan Rifki. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Layang Suta setelah menghajar pengemis di pasar Mindi Karang Oblong, lalu melesat pergi. Tapi di tengah perjalanan dihadang oleh laki aneh, hingga terjadi adu tanding kesaktian. Layang Suta mengeluarkan pukulan tapak geni. Ketika telapak tangannya beradu dengan tapak tangan lelaki aneh itu, seakan-akan tenaga dalamnya disedot. Eh, kenapa tubuh eh, tiba-tiba terseret ke depan? Oh, oh ah, Tanganku juga menjadi lengket di telapak tangannya. Oh, oh. Ilmu setan mungkin. Ah, kau seperti berpacu jauh, Layang Suta. Eh, aku tidak akan membunuhmu, tapi akan merontokkan ilmu yang kau miliki. Ah, Jangan membuat di hadapanku. Nah, inilah yang susah. Kenapa tiba-tiba tubuhku ah, menjadi panas begini? Kenapa jadi begini Ah! ah. Terpaksa aku merontokkan ilmu-ilmu yang kau miliki untuk mencegah kejahatan yang selalu kau lakukan. Siapakah kau sebenarnya orang sakti hingga menghukumku begini rupa? Aku adalah pengembara yang sedang mencari Prabu Sana. Nah, kalau kau bisa menunjukkan tempatnya, Ilmu yang kau miliki oh. akan kupulihkan kembali ke dalam tubuh. Oh, saya. Kau. Kau kejam. Bunuh. Bunuh sajalah aku. Tidak ada artinya lagi. Aku hidup dalam keadaan seperti ini. Bunuhlah aku. Hukuman ini sudah sepantasnya kau terima Layang suta. Robahlah semua sikapmu. Dan Dewata Agung kelak tentu akan mengampunimu. Tidak. Iya. Aku sudah tidak mempunyai lagi keinginan untuk terus hidup dalam keadaan begini. Bunuhlah aku. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Tidak ada artinya kau mengamuk seperti ini, Layang Suta. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau kejam! Bunuh! Bunuhlah aku! Ya! Dengarlah, dengarlah Layang Suta. Kepandaianmu itu tidaklah hilang dengan begitu saja. Kepandaianmu itu masih tetap berada dalam tubuhmu. Satu saat kelak, jika kau merubah sikapmu, menguasai dirimu, tidak banyak mengalami tekanan-tekanan emosi, semuanya akan pulih kembali, lah yang Suta. Benarkah? Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Semua kepandaianku ini akan dapat pulih kembali. Hah? Eh. Apakah kau tidak mendustaiku? Hah? Apakah kau tidak hanya sekedar membuatku senang? Hah? Berkatalah terus terang. Saya tidak tahu. Oh, oh, oh ah. Kau, kau kejam menghukumku dengan cara begini. Lima tahun lagi. Lima tahun lagi lah yang sudah. Ilmu yang kau miliki akan mengalir ke dalam tubuhmu. Nah, kembalilah kepada rajamu. Jangan berbuat sewenang-wenang. Pasti ada balasannya. Nah, selamat tinggal sobat. Hup. Ada. Aku aku sulit berdiri. Tubuhku menjadi berat begini. Aduh. Suatu saat akan kubalas sakit hatiku ini. Layang Suta dengan bersusah payah berdiri dan menaiki kudanya, lalu kembali ke markasnya. Sementara itu lelaki aneh sudah duduk di bawah pohon di pasar Mindi memperhatikan orang yang lalu lalang. Kita tinggalkan lelaki aneh Kini kita kembali ke perguruan pengemis cabang kota Cadas. melepaskan badan begini. Hmm. Hoi, bangun! Ah. ah. ah, astaga. Ada apa kiranya sahabat? Kau mengganggu orang yang mau tidur. Bangunlah sebentar. Ah, iya iya. Uh, ah, ah. Ada apa sahabat? Kelihatannya Anda seperti memusuhiku. Kau lelaki aneh yang membuat banyak orang penuh tanda tanya. Harap kau sudi mengikutiku ke pesisir sebelah sana, dekat kuil itu. Ah, permintaanmu aneh sekali. Kenapa kita tidak bisa bicara di sini? Ini menyangkut Prabu Sana. Yang kau tanyakan itu. Ah, Prabu Sana? Iya. Ayo, ikuti ah. aku. Di sana jawabannya. Ah, baiklah. kita sudah sampai di kuil. Nah, di mana Prabu Sana itu berada? Sebentar lagi juga datang. Loh, tadi kamu bilang ada di sini. Sekarang kau bilang sebentar lagi datang. Mana yang benar? Sabarlah Tuhan. Ah, baik. Aku akan bersabar menunggunya. Ah, siapakah pasukan berkuda itu? Celaka! Pasukan kerajaan Sokawarni tentu akan melakukan pembersihan. Hmm. Kelihatannya bukan prajurit yang kemarin melakukan pembersihan. Ah, tenang saja sahabat, jangan takut. Hei, hei, pasukan berhenti! Hei, anak berdua, sedang apa kalian duduk di depan kuil? Apakah kalian akan melakukan pencurian? Turunlah dulu, hai prajurit gagah. Kiranya kurang santun menanya orang dari atas punggung kuda. Kaulah yang harus menghormat kedatanganku. Sudah, tangkap saja kedua orang itu. Pasti mereka akan berbuat jahat di sekitar kuli ini. <laughs> Galak juga rupanya kau. Mana surat perintah dari raja untuk melakukan penangkapan? Hmm. Aku adalah prajurit perang. Bertugas tanpa surat perintah. Kalian berdua mau cari gara-gara? Aku berdua tidak membuat keonaran. Penduduk yang tidak menghormat kepada prajurit kerajaan, dia pasti pengacau dan pemberontak. Ayo prajurit-prajurit, tangkap kedua orang ini. Ayo, ayo, ayo, Oh, kita dikepungnya. Mereka melingkar dan masing-masing menghunus pedang. Tenanglah, mereka akan mundur sendiri. Kalian prajurit, turunlah Ringkus kedua pembangkang itu. Bunuh pengacau itu, ayo! Ayo! ayo! Siap! Ayo, tangkap! Tangkap dia! Lima orang prajurit sambil menghunus pedang melompat turun dari kudanya. Dengan wajah garang mendekati lelaki aneh dan pengemis. Begitu mereka mau menangkap, tiba-tiba tubuh kelima orang prajurit itu terpental. Melihat kejadian itu, prajurit-prajurit yang lain mulai menyerang bersama-sama. Kalian prajurit, turunlah! Ringkus kedua pembangkang itu! Bunuh pengacau itu, ayo! Ayo! ayo! Keluar pedangmu! Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hai. Ya, ya, ya. Ku tangkis pedang kalian dengan pedang temanmu yang terpental ini. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Ya. Lo lo lo lo. Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok karo terus gatel-gatel ya? Itulah Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Penuh kadas kurap, oleskan kal panas, kata jamur kulit pasti lenyap. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pertempuran antara dua orang melawan kira-kira 20 orang prajurit begitu serunya. Sabetan-sabetan pedang prajurit ditangkisnya dengan berjumpalitan. Sang penulis kewalahan lalu mengeluarkan jurus tongkatnya. Sedangkan si lelaki aneh mengambil pedang prajurit yang terpental. Dia, dia, dia! Kutangkis pedang kalian dengan pedang temanmu yang terpental ini. Iya, iya, iya, Tiba-tiba saja, lelaki aneh itu mengeluarkan teriakan nyaring dan panjang. Maka semua prajurit-prajurit yang menyerangnya terpental, pedangnya terlepas, lalu jatuh terkapar tanpa daya. Sang pengemis mulutnya ternganga, terkesima melihat kehebatan lelaki aneh itu. Hei, prajurit-prajurit Sokawarni. Nyawa kalian berada di tanganku. Sekali tebas, batang leher kalian akan lepas. Tapi aku masih punya hati. Nah, kenapa kalian bertugas tanpa aturan yang benar? Ayo jawab. Kau. Kau sebagai pimpinan pasukan berkuda. Ayo jawab. Oh, Tuhan. Tuan Pendekar, kami kami mendapat perintah untuk menangkap dan membawa penduduk yang melawan kepada petugas keraton. Tapi kami berdua bukanlah orang-orang yang membangkang. Hanya kalian berlaku kasar terhadap penduduk. Tuan Pendekar, Tuan adalah laki-laki yang kami cari. Menurut laporan Telik Sandi, Tuan adalah orang yang melukai Layang Suta serta mencari Prabu Sana. Aku mencari Prabu Sana itu adalah urusanku sendiri. Sedangkan Layang Suta, dia adalah prajurit angkuh, sombong, yang berbuat semena-mena. Aku tidak senang melihat prajurit menyalahgunakan tugas. Sampaikan kepada raja kalian. Aku si pengembara tidak senang melihat ketidakadilan dengan penetapan pajak yang memberatkan penduduk. I iya, saya akan sampaikan kepada Kanjeng Prabu Ranggabanu. Nah, berdirilah kalian semua dan cepat berlalu dari sini. Ah, iya. Satu persatu prajurit-prajurit itu bangun, mengambil pedangnya masing-masing. Tampak di wajah mereka sinar mata dendam. Tiba-tiba salah seorang prajurit dengan nekatnya melempar pisau belatinya ke arah lelaki aneh itu ketika lengah membelakanginya. Pisau itu begitu deras meluncur, mengarah ke lehernya. Ya! Oh, iya!